Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan bagi kita semuanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Musabaqah fil khairat diberikan kesempatan untuk beribadah kepadanya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita nanti di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada zawaj Fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Kenikmatan yang tidak terhingga Kenikmatan yang tidak mampu bagi kita semuanya untuk menghitungnya satu persatu. Padahal semuanya kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala dari hari ke hari dari Jumat ke Jumat kita senantiasa mensyukur nikmat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala masih bisa memberikan kesempatan bagi kita semuanya untuk melangkahkan kaki kita ke masjid melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semuanya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah was'au ila dzikrillah Wahai orang-orang yang beriman apabila dikumandangkan kepada kalian untuk melaksanakan salat Jumat fas'au ila dzikrillah maka bersegeralah kalian untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya ketika kita ketika Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semuanya melaksanakan sholat Jumat, maka kita wajib semuanya untuk mengerjakannya. Fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah lebih baik bagi kita. Mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli ahyani dalam setiap keadaan. Ini adalah oleh Nabi Allah SAW. Sebagaimana dalam hadis Aisyah Allah taala anha bahwa Nabi alaihi salatu yang yadhkurullah ala kulli ahyani selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Di dalam setiap keadaan yang Rasulullah SAW Selalu ingat kepada Allah Keluar dari rumahnya mengingat kepada Allah Masuk ke rumahnya mengingat kepada Allah Ketika akan tidur ingat kepada Allah Ketika bangun tidur ingat kepada Allah yang Yadkurullah ala kulli ahyani Dan ini yang beliau yang Nabi Allah Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi alaihi wasallam tentang suatu amalan, kemudian Nabi alaihi wasallam menyebutkan la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah azza wa jalla. Lisanku senantiasa basah. Basah dikarenakan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka orang senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan rezekinya dengan bertambah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman "Fadkuruni azkurkum" Ingatlah kalian kepadaku niscaya aku pun akan ingat kepada kalian. Mereka orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat besar sekali. Nabi alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبعة يذلهم يوم لا غنى إلا ظهر menuju golongan yang di mana mereka tidak akan mendapatkan naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di antara mereka yaitu rajulun zakarullah khalian wa faradat sa'ina. Itu seorang laki-laki zakarullah khalian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia sendiri. Fa faradat 'ainahu dan mendengar air mata para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka lah orang-orang yang hatinya tenteram, hatinya tenang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman الذين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tenang hatinya apabila berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala maka hati akan menjadi tenang hati akan menjadi tenang Ibnu Katsir rahimahullah taala alaihi menyebutkan dalam tafsirnya bahawa zikir yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi yang dimaukan adalah Al-Qur'an membaca Al-Qur'an sebagaimana Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikra. Az-zikra yaitu Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafizun. Dan kami sesungguhnya menjaganya, memeliharanya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ini ayat yang menunjukkan bahwa zikir yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan yaitu sifat dari orang-orang yang beriman apabila mengingat kepada Allah hatinya menjadi tenang hatinya menjadi yaitu orang-orang yang banyak membaca Al-Qur'an orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an karena ini yang sering dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Nabi alaihi salatu wassalam ketika membaca Bahkan ketika para sahabatnya membacakan Al-Quran kepada Nabi Alaihissalatu Wassalam, Nabi Alaihissalatu Wassalam berbunyinya alimatnya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika pada bulan Ramadhan, Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kepada kita semuanya untuk beribadah. Karena ketika dalam bulan Ramadhan, para syaitan dibelenggu, syaitan yang menggengis dibelenggu, dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, sehingga mudah bagi kita semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang harinya kita berpuasa Ramadan, di malam harinya kita qiyamul lail dan juga memperbanyak membaca Al-Qur'an ketika pada bulan Ramadan. Membaca Al-Qur'an pada bulan Ramadan dan selain pada bulan Ramadan itu sesuatu yang sangat dianjurkan. Bukan hanya pada bulan Ramadan, pantas membaca Al-Quran di dalam setiap keadaan. Karena ini adalah sebaik-baiknya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyebutkan seseorang yang tidak membaca Al-Qur'an di dalam rombongannya tidak dilewati Al-Qur'an kalbaitu seperti rumah yang rusak, rumah yang tidak terpakai, rumah yang rusak. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, sepi, tidak dibacakannya baca Al-Quran. Dan akan alaihi salatu menyebutkan sesungguhnya syaitan yang bir, syaitan itu lari di rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan keutamaan yang sangat besar ketika kita memperbanyak membaca Al-Qur'an. Sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, "Man qara fi kitabillahi falahu hasanah." ولا أقول الإسلام من حسنة ولكن الحسنة ولا حسنة وهي حسنة Nabi SAW menyebutkan Barang siapa yang membaca Al-Quran Maka dia akan mendapatkan kebaikan Wal'adana bi'asyri amdaliha Dan kebaikan itu dilipat gandakan dengan sepuluh kali lipat Dan aku tidak menyebutkan alif lamim Itu satu kebaikan Akan tetapi alif satu kebaikan Lam satu kebaikan Dan mim satu kebaikan Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini keutamaan keutamaan bagi mereka yang senantiasa berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang dari adab Allah Subhanahu wa taala kecuali berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau menyebutkan, "Ma anta La syai'un anja Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyelamatkan Dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika dalam keadaan berdiri berzikir Keadaan duduk berzikir Keadaan berbaring berzikir Mereka adalah orang-orang yang selamat dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Alladzina amanu الذين آمنوا والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فكن عذاب النار orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berdiri wa qurudan ketika duduk wa ala junubihim ketika mereka berbaring wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh dan mereka orang-orang yang bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi dan mengucap Rabbana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 Itu doa mereka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diantaranya yaitu azakirin Allah, azakirun Allah katsiran. Orang-orang yang senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam bukhari rahmatullahi taala alaih menulis dalam kitab Sahih Bukhari di akhir dari kitabnya itu hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الإمام البخاري رحمه الله تعالى menuliskan dalam kitabnya Sahih Bukhari di akhir kitabnya yaitu tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. dan hal ini juga diikuti oleh Al-Hafiz Muhajir Rahmatullah Ta'ala alaih dalam kitabnya Bulughul Maram. Di akhir kitabnya juga ditulis hadis yang serupa. Hadis Abi Hurairah. Kalimatani khafifatani ala lisan, fakiratani fil mizan, habibatani ila Rahman. Subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Yaitu dua kalimat khafifatani ala lisan, riyan ketika diucapkan. Habibatan ila Rahman. Dua kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Thaqilatan fil mizan. Dua kalimat apabila diucapkan bisa memberatkan timbangan seseorang yang mulia. Yaitu kalimat subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dua kalimat ini adalah dua kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Dan Allah mencintai bagi mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah dengan menyebutkan dua kalimat yang ringan ketika diucapkan. Akan tetapi berat ketimbangan itu kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallah wa azim. Ini keutamaan-keutamaan dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. di samping hati seseorang merasa tenang, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan laungan yaumul qiyamah kepada Allah Subhanahu wa taala akan diampuni kepada Allah Subhanahu wa taala akan terlindung dari siksa Allah Subhanahu wa taala dan juga ia senantiasa akan dicintai oleh Allah Subhanahu akan menerapkan timbangannya nanti di awal kiamat. Jangan mengucapkan satu dua ucapan yang ringan ketika diucapkan, berat timbangannya di awal kiamat. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Al-Imam Al-Bukhari rahmatullah taala alaih ketika memulai kitabnya dengan hadis innamal a'malu binniyat dan mengakhiri buku kitabnya dengan kamu berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa seseorang senantiasa berpikir kepada Allah walaupun telah mempelajari dari kitab-kitabnya dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam jangan sampai berhenti dari zikir kepada Allah senantiasa membasahi mulutnya memperbanyak zikir la yazalu lisanuka raqdan min dzikrillah azza wa jalla karena Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan perumpamaan orang-orang yang melihat kepada Allah selalu berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala kamathal hayy wal seperti orang hidup dan seperti orang yang mati orang yang selalu berpikir kepada Allah orang yang hidup akan tetapi orang yang tidak mengingat kepada Allah orang yang tidak berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala dia seperti orang yang mati tidak ada nyawanya Berat lisannya untuk mengucapkan zikir kepada Allah Berat lisannya untuk membaca Al-Quran Berat lisannya untuk senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kama zalil hayy wal Akan Ibnu Abbas Sebagaimana yang tadi kita sebutkan Orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalendaidul khair Seperti rumah yang rusak Rumah yang rusak yang tidak ditempati Yang rokok seperti kuburan yang sepi hening tidak diucapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak diucapkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ini ayuhan muslimun ketika pada bulan Ramadan kita membaca berbanyak Al-Qur'an membaca berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita lakukan dalam setiap keadaan kita karena Nabi alaihi salatu wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap keadaan. Jangan kita sibukkan diri kita dengan sia-sia. Menyibukkan diri kita dengan sesuatu yang tidak berguna akan kita sibukkan diri kita dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan mengingat kepada Allah hati menjadi tenang hati menjadi tentram dan selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan yang kepada kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wal 'afafa wal ghina wal hamda